حسيني مرحبا والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى Ada Ibni Abbas yang radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu anna raf'a as-sauti bidzikri sesungguhnya mengangkat suara dengan berzikir hina yansarifun nas minal maktubah ketika bubarnya orang-orang daripada melaksanakan sholat fardu karena ala ahli Nabi SAW ada itu terjadi mengangkat suara berzikir ketika selesai sholat ada di zamannya Rasulullah SAW. Wagala ibn Abbas kuntu a'lamu. Ibn Abbas menekankan berkata, aku benar-benar tahu dan kenal idang sorafu bidalik kalau sudah orang-orang di zamannya Nabi bubar daripada sholat dengan id sami'tuhu ha idza tuhu. jika aku mendengarkan mengangkat suara berzikir ini dalil bahwa tidak ada pelarangan untuk mengangkat suara berzikir Ah, Tidak ada pelarangan ini buktinya. Para sahabat di zamannya Nabi kalau sudah selesai sholat, mereka mengangkat suara berzikir. Hadis ini riwayat Bukhari hadith sahih. Kemudian bagaimana di, di Al-Qur'an eh, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dalika." sabila. Bagaimana? Itu kita harus pahami. Wala tajhar itu bukan tidak boleh mengangkat suara. Tidak boleh menjerit-jerit Dalilnya apa? Wala tukhafid biha. Jangan juga kamu tadi itu samarkan sampai nggak dengar. Wabtaghi baina dzalika sabila yang sekiranya tengah-tengah. Menjerit-jerit nggak benar. Itu tidak sopan namanya. Dan beberapa hal memang diperintahkan, malah disunahkan untuk jahr. Seperti dalam talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Artinya tidak ada larangan. Dan itu wajar di zamannya Rasulullah mengangkat suara dengan berzikir. Dalam hadis yang sudah umum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Siapa orang yang menyebut aku di dirinya sendiri, aku Allah menyebut dia pada zatku. Siapa yang menyebut aku di halayak, maka aku Allah menyebut dia ada di halayak yang lebih baik daripada dia halayaknya. Kalau di halayak berarti dengan suara terangkat kan? Berapa banyak itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis Nabi itu dalam sujudnya uh, dalam pikirnya membaca ini Nabi itu membaca itu bukan berarti Nabi mengajari tapi mereka sahabat mendengar lah kalau mendengar berarti terangkat suaranya kan berarti diangkat suaranya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga para sahabat mendengarkan ada yang Nabi mengajarkan ada yang sahabat mendengar lah kalau sudah mendengar berarti diangkat suaranya. Dalam hadis yang sudah umum juga, majtama'a qaumun yadhkuruna Allah taala. Tidak ada sekelompok manusia berkumpul mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau ada manusia berkumpul kemudian berzikir sendiri-sendiri gitu? Tidak ada suaranya. Berkumpul berzikir bersama-sama. Bagaimana? Apakah masuk neraka? <laughs> Enggak. Kalau berdik, berkumpul untuk berzikir bersama-sama masuk neraka? Enggak. Hafat umul malaika akan dihadiri ditari oleh para malaikat Allah. Ghasyiatumur rahmah akan diliputi dengan rahmat Allah. Wa nazalat al sakinah akan turun kepada mereka sakinah. Wa dzakarakumullah fi man indah dan Allah akan menyebut orang yang ada di sana. Subhanallah. Aneh sekali kalau dikatakan orang kalau berzikir mengangkat suara dari itu bisa masuk neraka itu. Berzikir masuk neraka. Anda bisa bayangkan. Yang mau main domino aja nggak boleh kita vonis masuk neraka kok. Yang main kartu main sepak bola nggak boleh kita vonis masuk neraka. Kemudian orang yang berzikir dengan mengangkat suara bersama-sama kemudian dikatakan sesat masuk neraka. Ajib. Padahal itu semuanya dilakukan oleh para sahabat. Nah, pernah Rasulullah SAW menemui beberapa sahabat lagi duduk. Kata Nabi, ma aku Apa yang buat kamu duduk-duduk di sini? Merah sahabat menyatakan kami bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, kami mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Maka Nabi SAW tanya lagi, Allah ma'ajarasukum illa dhak. Demi Allah, benar kamu tidak duduk kecuali untuk itu? Tidak membuat kamu itu kumpul, duduk bersama untuk itu, kecuali untuk itu? Maka mereka menyatakan, Allah ma'ajasna illa dhak. Demi Allah, aku tidak duduk kecuali untuk itu ya Rasul. Kami tidak duduk kecuali untuk itu. Maka Nabi SAW menyatakan, Ama inilah astahlifukum tuhmatan lakum. Aku ini bukan karena ragu, kok nyumpah-nyumpah kamu ini. Tapi aku ini heran. Fa innallahi bikumul malaika. Karena tadi Jibril datang kepada aku memberi kabar, Allah bangga terhadap kamu dan membanggakan kamu semuanya di hadapan para malaikat. Sure bersyukur, berzikir kepada Allah dengan berkumpul di satu majlis, Allah membanggakan itu majlis di hadapan para malaikat dikatakan masuk neraka, ajib. Seakan-akan lebih mengenal yang masuk neraka daripada Muhammad bin Abdullah. Memangnya pun sudah pernah melihat neraka dia, pernah masuk. Kok bisa tahu semuanya yang akan masuk neraka? Nah. Nah. Taib. Hadis yang lain. Allah. An Rifa'a bin Wa Rafi' Az-Zuraqi. Dari Rifa'a bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, qala kunna nusalli yawman wara'a nabi Kata Rifa'ah, kami salat satu hari di belakang Rasulullah, artinya di makmum. Falamma rafa'a ra'sahu ketika Nabi mengangkat kepala beliau minar rak'ah daripada ruku. Qala maka Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Faqala rajulun maka ada seorang di antara makmumnya Nabi berkata begini. Rabbana membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa maka ketika setelah selesai salat qala manil mutakallim. Nabi menyatakan siapa orang yang berbicara itu? Berarti Nabi tidak membaca itu. Sahabat yang lainnya tidak membaca itu. Bacaannya lain. Tidak sama ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Siapa yang baca itu? Kata Nabi. Qala anak aku ya Rasulullah yang baca itu. Bagaimana Nabi menyatakan? Eh kamu tidak baca seperti bacaanku, masuk neraka, begitu. Bid'ah itu, karena aku tidak membaca. Begitu. Tidak. Nabi menyatakan, Qala laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat ada 30 malaikat lebih semuanya mencatat siapa yang lebih awal mencatat pahalanya. Allahu akbar. Hadis ini menerangkan bagaimana orang tadi itu di dalam beribadah kepada Allah itu boleh dengan macam-macam ibadah semenjak ibadah itu tidak melanggar syariat. Lihat ini, di zamannya Nabi ada dalam hidupnya Rasulullah, sahabat membaca doa yang tidak dibaca oleh beliau. Nabi pun merestui. Nabi pun mengiyakan. Nah kok sekarang kita ada sigot solawat ini bid'ah karena tidak pernah dibaca oleh Nabi dan sahabat ada syirat istighfar ini bid'ah karena tidak baca oleh Nabi sahabat. Ini apa ini? Zamannya Nabi boleh. Tidak ada yang melarang. Hah? Banyak sekali itu. Bagaimana mereka para sahabat Sayyidina Umar sendiri gunutnya kadang-kadang lain. Karena itu Jangan kita gerusa-gerusu kalau menghukum. Bacaan hadis sampai tuntas dulu. Jangan baca hadisnya cuma kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, semuanya akhirnya masuk neraka orang itu. Baca hadis sampai tuntas dulu supaya paham. Akhirnya keliru dong kalau gitu. Nabi SAW menyatakan begini. Kenapa? Yang tidak dilakukan oleh beliau itu tidak boleh kita lakukan. Keliru kalau begitu. Nabi menyatakan malaikat mencatat. Nabi merestui. Nah, ada juga sahabat yang dilaporkan kepada Nabi. Kenapa selalu baca surat surat Al-Ikhlas? Selalu membaca surat Al-Ikh Al-Ikhlas. Kita Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegur, "Kenapa kamu baca Ikhlas?" "Ya aku senang karena di situ ada sifatul Rahman." Ya Rasulullah, jadi ada menyatakan baca surat Al-Ikhlas setiap surat Fatihah, ada menyatakan baca surat yang lain ditambahi surat Al-Ikhlas. Baca terus Al-Ikhlas lagi, baca al surat Al-Ikhlas, terus begitu. Maka Nabi SAW menyatakan, bagaimana? Masuk neraka dia? Dia baca itu karena cinta kepada Allah. Dia baca itu karena cinta kepada Allah. Allah bukan karena mengada-ngada. Maka Nabi menyatakan hubbuka iyyaha yudkhiluka jannah. Kamu senang baca surat Al-Ikhlas akhirnya membuat kamu masuk surga Allah. Loh. Tanya sama orang yang baca solawat itu, kenapa kamu baca solawat itu? Karena cinta kepada Nabi. Tanya kepada mereka, kenapa baca itu? Karena cinta kepada Allah. Lah kok dikatakan masuk neraka? Ajib. Ah karena itu, ah, kita jangan gerusa-gerusu. Hah? Kita ini harus paham di dalam menghukum. Istimbatnya itu harus mengerti. Bagaimana itu istimbat tahrim dalam mengharamkan itu harus tahu bagaimana pengambilannya. Itu harus ada wurudun nahi di Al-Quran atau hadis. Jangan mengharamkan kalau nggak ada nahi di Al-Quran dan hadis. Asal-asalan itu namanya muhdat, itu namanya membuat-buat dalam urusan agama itu. Nggak diharamkan oleh Allah dan Rasul, mengharamkan sendiri. Memangnya syarik dia. Hah? Memangnya dia yang membuat syariat. Nah, inilah kekeliruan yang ada pada sebagian orang tadi itu. Udahlah, nggak usah terlalu kaku orang tadi itu. Hah? Kita harus mengerti bagaimana cara di dalam menghukum. Kalau nggak berkara, saya tidak mau kecuali yang dilakukan oleh Nabi, monggo bagus. Tapi yang nggak benar masuk neraka kalau nggak melakukan kalau melakukan itu. Ah ini yang nggak benar ini. Sesat. Kafir kalau melakukan itu. Ah ini yang nggak benar ini. Nah, cobalah Anda pikirkan dengan akal yang jernih, dengan nurani yang bagus, maka Anda akan paham bahwa mengkufurkan orang itu adalah satu tuduhan yang sangat jelek. Nggak boleh, bahaya itu. Nuduh orang zina aja nggak benar. Nuduh orang minum khamar aja nggak benar kalau nggak ada saksi, nggak terbukti. Nuduh syirik, nuduh kafir lagi. Orang berzikir kafir syirik, kafir syirik. Gampang apa mensyirikan orang, mengkafirkan orang? Hah? Nuduh itu nggak boleh, hati-hati. Hah? Karena itu, pahami benar, maka Anda akan bisa hidup bermasyarakat anda akan tidak membuat yang lainnya tersinggung. Anda akan menjalin ukhuwah antara umat Islam. Anda akan bisa menghargai yang lainnya. Anda akan bisa membantu dalam kebaikan. Anda akan bisa bersatu. Anda akan bisa menghormati yang lainnya, menghargai yang lainnya. Anda bisa hidup berdampingan. Tidak ada permusuhan, tidak ada saling jengkel, tidak ada saling benci, tidak ada saling mengkritik. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.